Maka sepantaslah kita sebagai kaum muslimin mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka. Bagaimana Allah telah menghancurkan kaum Nabi Nuh, kaum Fir'aun, Thamud, dan kaum Lut, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita sebagai kaum muslimin membandingkan keadaan kita dengan keadaan mereka selama ini dan masih segar dalam ingatan kita. Berbagai bencana dan musibah tak henti-hentinya menimpa negara yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, sebaliknya pantaslah kita bertanya dan juga pantas pula kita untuk mengintrospeksi diri kita kembali merujuk keadaan diri kita masing-masing bukan saling menyalahkan atau menganggap bahwa timbulnya musibah akibat dosa orang lain dan kita menganggap diri kita bersih dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, sebenarnya kita katakan berulang kali Allah menceritakan tentang kaum-kaum yang dihancurkan dalam kitabnya yang mulia. Supaya umat manusia mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah mereka. Mengapa mereka ditimpa azab dan bencana? Apakah karena mereka miskin? Atau karena tidak punya angkatan perang yang cukup? Atau karena sistem politik dan ekonomi mereka yang lemah? Atau karena hal yang lain? Yaitu karena kufur dan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menolak kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah gambarkan dalam kitabnya, "Wa kam ahlakna minal qurun min ba'di Nuh Betapa banyaknya telah kami binasakan dari generasi-generasi setelah kehancuran kaum Nabi Nuh. Dalam ayat lain Allah katakan alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'ul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Bukankah kami telah menghancurkan dan membinasakan? Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Kemudian kami perlakukan adab kami terhadap mereka akan orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Dalam firman lain Allah katakan, "Fakullan akhadna dzambihi, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayha, wa minhum man khasafna bihi wa minhum man khasafna bihi al-ardh, wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa oleh suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak tidak menganiaya mereka akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri atau Allah tidak pernah menzalimi mereka akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam beberapa ayat yang di atas tadi dapat kita pahami bahwa akibat-akibat dosa membawa kehancuran kepada umat-umat yang berlalu. Maka di sini pula lah kita sebagai kaum muslimin untuk merujuk kembali keadaan diri kita masing-masing, keluarga kita dan masyarakat kita. Sebagaimana Allah telah gambarkan kepada kita tentang kehancuran umat-umat yang telah berlalu. Di antara mereka kata Allah ada yang dihancurkan dengan hujan batu. Siapa mereka? Yaitu kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang ditimpa oleh suara yang begitu keras, yaitu kaum Samud. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi, yaitu adalah Karun, yaitu yang bangga dengan hartanya, atau mungkin saja ada orang yang bangga dengan teori-teori ekonominya. Atau orang yang bangga dengan pala tentaranya. Sebagaimana Allah katakan tentang Fir'aun. Maka oleh itu, wamin human agrakna. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita merenung dan memikirkan dosa-dosa kita. Sebenarnya dipesankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Hitung-hitunglah dosamu. Merenung sejenak apa yang telah kita berikan untuk diri kita di akhirat kelak. Perbuatan dosa mempunyai akibat yang sangat buruk bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak baik baik bagi pribadi ataupun keluarga, masyarakat, bahkan negara. Sewaktu di dunia beragam bentuk akibat yang diantaranya adalah pengaruh dosa kepada hati manusia. Dosa dapat membuat hati kita keras dan buta terhadap kebenaran ketika dosa sudah menumpuk akan menutup pintu hati dari menerima kebenaran maka hati menjadi buta dari melihat kebenaran, bahkan membuat hati menjadi terbalik dalam menilai. Sebana pada masa sekarang ini, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Orang yang ingin melarang orang melakukan kemungkaran dianggap salah, bahwa itu adalah melanggar kebebasan hak asasi manusia. Apabila ada orang mengingkari kemungkaran dianggap salah karena ini melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya orang menghina ada orang yang menutup aurat tetapi tidak pernah menghina orang-orang yang keluar dengan berpakaian renang berjalan di tengah pasar di mana-mananya. Sebagian orang menghina karena dia pakai jenggot. Dia tidak punya jenggot tetapi dia yang kebakaran jenggot. Inilah akibat akibat dosa yang telah salah dalam menilai. Orang menjalankan agama dianggap sebagai orang yang ekstrim, Orang yang tidak menjalankan agama itulah orang terbaik. Inilah hati-hati yang telah buta dalam menilai kebenaran. Telah terbalik dalam melihat kebenaran. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Karatan dosa senantiasa mengotori kesucian hati. Pada akhirnya hati dikelilingi secara menyuruh oleh karat yang tebal, yang sulit ditebus oleh cahaya ilmu dan iman. Pada berikut ini, marilah kita lihat bentuk-bentuk pengaruh dosa pada hati manusia. Pertama, dosa mengatup hati. Subhanallah Allah gambarkan tentang hati-hati orang kafir. Di awal surat Al-Baqarah Allah katakan, Innal ladina kafaru sawa'un alaihim. A'anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم absarihim ولهم عذاب عظيم Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Dalam ayat yang mulia ini terdapat beberapa akibat dosa ketika kebenaran hanya sekedar lewat saja tanpa direnungkan dan diamalkan. Apalagi tidak memperhatikan nasihat-nasihat Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah dia tidak mendengar. Kalau dia pun hadir dalam ceramah, masuk telengah kanan, keluar telinga kiri. Tetapi apabila dia mendengar lagu-lagu, satu bait bisa dihafal sekali kalau dengar oleh dia. Demikianlah pengaruh dosa kepada diri kita. Oleh sebab itu, hati-hati yang seperti ini, kata Allah, khatam Allah. Ala kulubim yang pertama, akibat dosa yang tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, hatinya terkunci mati. Dan juga berpengaruh kepada pendengarannya, pendengarannya tidak mampu menangkap kebenaran, bukan tidak mendengar secara mutlak. Dan juga pandangan mereka tertutup, tertutup dari melihat kebenaran, dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinganya terkatup mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, peringatan dan nasihat Rasulullah, yang disampaikan oleh para orang-orang yang ingin mengajak kepada ama Allah. Oleh sebab itu Allah gambarkan dalam firman yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dhara'na al jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul gawafilun. Sungguhnya telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tidak mau memikirkan, merenungkan, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka mempunyai mata tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah mereka mempunyai telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan mendengarkan kebenaran. Allah umpamakan mereka, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaikumul ghafil, ulaikahumul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hati mereka terkunci dari menerima kebenaran, dari merenung dan memahami kebenaran. Tetapi demi untuk menentang kebenaran kadang-kadang hatinya terbuka. Bahkan untuk menolak dan mendebat kadang-kadang hati terbuka. Untuk berkhayal bagaimana mencapai rezeki, jabatan, dan kekuasaan kadang-kadang hatinya terbuka. Tetapi ketika mendengar ayat-ayat Allah, hatinya tidak bergeming, tidak bergetar. Demikian pula pandangan mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam raya ini, demikian pula pada diri mereka. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kalian ya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, apakah kalian tidak merenungkannya? Demikian pengaruh dosa kepada berbagai panca indera manusia. Matanya apabila untuk melihat sesuatu yang diharamkan apakah itu gambar-gambar porno atau film-film porno dan selain macamnya terang tetapi ketika baru saja akan memulai membaca Al-Qur'an matanya langsung ngantuk pendengarannya ketika ada pengumuman organ tunggal sangat jelas ketika ada panggilan untuk mengikuti pengajian bagi dia kabur dari pendengarannya demikian pendengaran-pendengaran yang telah lari dan dikatuk oleh dosa sehingga kebenaran sulit untuk didengar olehnya. Demikianlah pengaruh dosa. Bahkan orang-orang yang telah berpengaruh oleh dosa panca inderanya Allah umpamakan mereka itu bagaikan binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Yang pemikirannya hanya untuk makan, minum, dan kepuasan seksual semata. Tanpa memikirkan kebaikan-kebaikan yang akan membawa bagi dirinya di akhirat kelak. Yang penting bagi dia adalah perut dan kebutuhan emosional seksualnya. Ulaika kal an'am. Balhum adol Allah katakan lagi, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Kalau kita lihat kadang-kadang memang manusia kadang jauh lebih sesat daripada binatang. Kenapa? binatang apabila dikasih celana itu topeng monyet nggak pernah mau nanggalin. Tapi manusia punya uang banyak tapi tetap ke pasar pakai celana pendek. Demikianlah manusia ya tidak berpikir secara sederhana. Dan yang lebih parah lagi, ini pengalaman pribadi saya di waktu bandara Juanda, Surabaya. Tidak segan-segan sepasang muda-mudi berciuman di tempat menunggu pesawat, orang menyaksikan sekian ribu orang. Tak satu pun orang yang mau menegur. Tapi karena kebetulan saya sudah tidak sabar saya pergi ke dekat dia, saya katakan, kalau kamu mau berbuat sesuatu, jangan di tempat yang ramai, silakan ke tempat yang ke WC atau kemana. Apakah kamu tidak punya malu atau muka kamu lebih tebal daripada tembok? Kalau kita lihat kucing apalagi anjing memiliki malu daripada manusia. Ya. Jarang sekali kita lihat dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh di hadapan manusia. Itu binatang. Tetapi kenapa manusia sekarang tidak merasa malu di hadapan orang lain melakukan perbuatan-perbuatan haram? Cukuplah dosa bagi dia, tetapi juga ingin menghadiahkan dosa kepada orang lain. Mereka tidak dapat menerima petunjuk dalam segala macam nasihat, ya. Dan segala macam nasihat dan tidak berbekas padanya. Dan mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana Allah katakan dengan pendengaran mereka dan tidak pula mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi ini dan pada diri mereka sendiri. Sederhana saja. Jika manusia mau merenung bagaimana tanda kekuasaan Allah pada dirinya, yang sering kita beri contohkan dalam beberapa pelajaran, yaitu nikmat lidah. Lidah adalah nikmat Allah yang sangat agung, yang mampu membedakan antara yang asin dengan yang manis, yang pedas dengan yang dingin, yang asam. Kalau masuk air terasa sejuk, masuk sirup atau berbagai macam minum bisa dibeda-bedakan. Air aqua atau air jambu, air apapun saja. Demikian pula berbagai macam bentuk makanan. Lidah kalau kita lihat tidak ada apa-apanya, apa zat yang dimiliki oleh lidah? Ya, coba kalau kita pikirkan, renungkan, dicabut nikmat lidah. Walau hanya satu hari saja. Ketika makan kentaki tidak ada bedanya dengan makan pasir umpamanya ya tidak ada bedanya. Minum air seni pun tidak akan ada bedanya dengan air aqua karena lidah tidak punya memiliki rasa lagi. Nah, lah manusia ini ya kufur dan tidak bersyukur kepada Allah ketika melihat nikmat Allah yang begitu agung. Nikmat lidah yang sangat agung sekali. Kalau kita lihat betapa agungnya nikmat Allah pada diri kita, banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita. Demikianlah barangkali tidak akan kita perpanjang-panjang mengingat merenungkan iman Allah. Silakan lanjutkan. Ya, kita merenung tentang iman Allah ini umpamanya gigi. Kenapa gigi dalam batas tertentu berhenti tumbuh? Coba kalau gigi tumbuh terus, bagaimana kira-kira? Pasti akan ada di sana tukang potong gigi. Bagaimana kalau salah seorang kita kira-kira terlambat memotong giginya? pasti orang-orang sekampung berhamburan lari dari kampung melihat dia. Demikian pula nikmat-nikmat yang lainnya Allah telah atur dengan spesial mungkin, serapi mungkin. Wala qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Silakan antum melanjutkan, silakan kaum muslimin melanjutkan merenungkan nikmat-nikmat Allah, bahkan para ulama. Buang angin saja merupakan nikmat yang sangat agung. Itu nikmat buang angin. Betapa jutaan uang yang dikeluarkan bagi seorang apabila dia tidak bisa buang angin. Subhanallah, demikianlah nikmat-nikmat Allah yang mesti diragungkan oleh kita. Demikian pula ya akibat dosa yang lain menyebabkan hati ditimpa penyakit. Sebagaimana Allah gambarkan tentang hati orang-orang munafik yang tidak jujur dalam keimanan mereka. Allah juga lanjutkan dalam firman-Nya awal surah Baqarah tadi, "Wa minan nasi may amanna billahi." Yang mana mereka mengaku beriman tetapi mereka sebetulnya tidak benar-benar beriman. Kemudian Allah katakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadallahu marada, lalu Allah tambah penyakit tersebut walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun bagi mereka adalah azab yang pedih dengan apa yang telah mereka dustakan mereka bohong dalam keimanan mereka sehingga menimbulkan penyakit dalam hati mereka. Penyakit ar ragu-ragu. Penyakit asyakku, sanksi selalu. Ya, tidak mau yakin dengan kebenaran yang datang dari Allah. Banyak bentuk-bentuk penyakit. Ya, hasad, dengki. Itu penyakit hati. Berbagai macam penyakit akan timbul dalam hati kita akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ketiga, dosa membuat hati keras, membatu untuk mengingat Allah. Sebagaimana Allah katakan terkala Allah menyuruh orang-orang Bani Israel masih dalam surah Al-Baqarah juga yaitu ketika suruh menyembelih sapi untuk mengetahui orang membunuh salah seorang orang terbunuh di Bani Israel. Kemudian Allah katakan, Thumma qasat qulubuhum." Kemudian setelah itu, yaitu tatkala mereka tidak mengambil ibro, pelajaran dari tanda kebesaran Allah yang mereka saksikan diri, yaitu hidupnya sapi yang telah mati dengan dipukul sebagian dari anggota tubuh sapi. Demikian eh, yaitu hidupnya orang telah mati dengan dipukul sebagian dari anggota sapi yang mereka sembelih. Tanda tentang akan adanya hari berbangkit dan segala macamnya. Mereka tidak mau beriman. Allah katakan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika, hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka menjadi keras. Setelah itu, maka dia seperti batu Ya, keras seperti batu hatinya. Bahkan lebih keras lagi kata Allah, au asadu qashwa. Kenapa Allah umpamakan dengan batu tidak umpamakan dengan baja? Karena baja bisa dihancurkan dengan air lama kelamaan. Tapi batu bertahun-tahun dalam air tak pernah hancur. Oleh sebab itu Allah gambarkan dengan hati kita itu hati yang keras dengan batu. Bahkan hati itu lebih keras dari batu. Demikianlah hati-hati orang yang tidak terketuk oleh kebenaran. Ya, memantul kebenaran cahaya keimanan itu memantul tidak mampu menembus hatinya. Akibat dosa yang lainnya membuat pintu hati terkunci dari menerima kebenaran. Sebagaimana Allah gambarkan dalam firman yang lain di samping firman Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya, "Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubin akinnah ayyafqahu wa fi adhanihim waqra." Dan di antara mereka ada orang yang mendengar bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Sehingga mereka tidak memahami. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Demikian akibat dosa yang dilakukannya ketika mendengar kebenaran. Dia berpaling dari kebenaran tersebut. Tidak menerima kebenaran tersebut. Demikian pula akibat dosa lagi membuat hati ragu-ragu, bimbang dalam menerima kebenaran. Sebenarnya hati itu penyakit hati yang kita sebutkan sebelumnya. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna bil aakhirati wal ya innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum hum fi raibim yataraddadun." Ini tatkala orang-orang munafikin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang Tabuk dia mereka membuat alasan-alasan untuk tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Allah katakan sungguhnya yang akan meminta izin kepadamu kata Allah hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Inilah kita koreksi hati kita apakah kita masih ragu-ragu tentang kebenaran yang turunkan Allah kepada Rasulnya tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulnya oleh sebab itu baiklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih adanya keraguan-keraguan di dalam hati kita. Yang keenam, dosa menyebabkan hati terkunci dari memahami kebenaran sebagaimana firman Allah, "Wa man adzlamu man dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna 'ala qulubi akinnah ay yafqahu fi adahanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya yaitu tentang kebenaran dan ayat-ayat Allah tersebut. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Demikianlah pengaruh dosa bahwa kebenaran tidak mampu menembus telinga, penglihatan dan hatinya. Firman Allah pada ayat yang lain disebutkan yaitu kalla bal rana ala quluhum ma kanu yaksibun Sekali-kali tidak demikian halnya. Akan tetapi hati mereka tertutup dosa dengan sebab apa yang telah selalu mereka usahakan. Inilah hati menutup eh, dosa menutup hati kita sehingga tidak mampu melihat kebenaran, menerima kebenaran dan menelaah kebenaran. Ketujuh, dosa membuat hati suka menentang kebenaran sebagaimana firman Allah فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ منكرة wahum mustakbirun maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hati mereka mengingkari keesaan Allah sedang mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong Kedelapan, dosa membuat hati buta dari melihat ayat-ayat Allah Al-Kauniyah. Sebenarnya telah kita gambarkan tadi pada tentang kebesaran Allah pada diri kita. Ayat-ayat tentang kebesaran Allah, bukti-bukti kebesaran Allah pada diri kita. Allah katakan dalam firman-Nya, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في السدور، maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengannya mereka dapat mendengar karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada demikian Allah gambarkan Ketika orang-orang tidak mampu melihat bagaimana tanda kekuasaan Allah, kekuasaan Allah di langit dan di bumi, baik itu bulan, matahari, kalaupun di dunia sekarang orang mempunyai kasus BBM, tapi matahari tak ada orang pernah mengatakan BBM ke matahari. Semenjak awal diciptakan Allah, demikian kekuasaan Allah, cahaya matahari tetap bersinar kepada kita Siapa yang menghidupkan matahari? Mungkinkah patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang selain Islam atau tuhan-tuhan selain orang Allah? Tentu tidak mungkin. Ini sangat gebatul sekali orang-orang yang tidak melihat tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang ada di alam raya ini. Apalagi kita lihat bintang-bintang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah katakan, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wal-qamaru" La tasjudu wa la lil qamari wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara ciri-ciri kebesaran Allah min ayati al-lail, malam. Siapa yang bisa menjadikan siang menjadi malam? Tidak ada satupun orang. Siapapun yang bisa sekarang untuk menjadikan malam sekarang menjadi siang, tak ada orang yang bisa menjadikan ha Allah yang berkuasa dan berkehendak. Wan nahar demikian pula siang. Kemudian wasyams matahari, wal qamar dan juga bulan. Kemudian Allah katakan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ada orang yang karena kagum dengan matahari, kagum dengan bulan, lalu dia menyembah. Wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tetapi bersujudlah, sembahlah Rob yang menciptakan matahari dan bulan. Betapa sangat herannya kita negara yang termaju di dunia di bidang teknologi seperti Jepang, masih banyak di antara mereka yang menyembah matahari. Oleh sebab itu, kebodohan yang sejati, jahiliyah, bukanlah jahil di bidang teknologi, tapi jahil tentang Robnya. Inilah jahiliyah, karena jahiliyah di masa Rasulullah SAW bukanlah orang tersebut tidak mengerti tentang teori perdagangan. Tetapi mereka berdagang antara Syam, ya, Sebenarnya Allah sebutkan di ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was saif. Mereka berdagang Syam dan ke Yaman. Jelas bahwa kebodohan kejahilan adalah itu kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Kemudian dosa membuat hati buta dari melihat ayat Allah syar'iyah, tidak mampu merenungkan ayat Allah. Setiap dibacakan ayat Allah melantun tidak mampu menembus hatinya, pendengarannya, Afala tadabbarun al-Quran am ala qulubim akfaluha? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, merenungkannya atau hati mereka terkunci? Itu berapa pengaruh dosa ke dalam hati manusia. Kesimpulannya dosa sangat berpengaruh terhadap hati manusia dalam mendengar pendengaran, mengamalkan pendengaran, menerima pendengaran. Eh, dalam menerima kebenaran, dan memahami kebenaran. Yang kedua, pengaruh dosa pada penglihatan dan pendengaran manusia. Ini sudah kita gambarkan tadi pada awal surat Baqarah yang mana Allah katakan, Allah ala qulubihim wa ala sami wa ala absarim." Allah kunci hati, ya, pendengaran dan uh, penglihatan dan pendengaran mereka. Dosa membuat mata buta akan kebenaran dan menjadi dan menjadikan telinga tuli dari mendengarkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga, "Summum bukmun umyum fam la yarji'un." Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Juga firman Allah, "Ulaika alladziina taba Allah 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim." Wa ulaika humul ghafilun. Ini hampir-hampir mirip dengan apa isi ayat ini dengan surat yang ayat yang telah baca kita bacakan yaitu ayat surat Al-A'raf tadi. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Demikian pengaruh ya dosa terhadap pendengaran dan penglihatan manusia. Jadi bukan berarti dia tidak mendengar secara hakiki sama sekali, tapi dalam mendengar kebenaran yang dimaksud oleh Allah ini yang dinafikan. Buktinya kenapa? ketika telinganya kalau rayuan cepat didengar oleh dia. Tetapi rayuan Allah dan Rasulnya untuk mengikuti kebenaran tidak didengar oleh Allah oleh dia. Matanya kalau melihat ya sinetron, acara-acara TV sangat terang, tapi untuk melihat Al-Qur'an matanya kabur. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu bahwa dosa semakin lama akan semakin mengubur orang yang melakukannya. Akan menenggelamkan orang yang melakukannya. Ketiga, pengaruh dosa pada perawakan manusia. Nos dosa bisa merubah seseorang tadi bertingkah laku, bahkan mirip sebagaimana binatang, sifat binatang yang yang disukainya. Oleh sebab itu Allah gambarkan kepada kita yang mana sifat orang Bani Israel, sebagian orang-orang Yahudi dari Bani Israel, mirip suka seperti kera dan babi, Allah rubah bentuk mereka menjadi babi dan kera. Jadi dosa bisa merubah bentuk perawakan seseorang bila sudah mencapai pada puncak dosa. Dosa betul-betul merubah bentuknya kepada bentuk binatang. Sebenarnya Allah telah merubah bentuk sebagian orang-orang Bani Israel menjadi bentuk babi dan kera. Sebenarnya firman Allah, Kul ha'unabbikum bi min dhalik Matubatan 'inda Allah man la'anahu Allah ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qirata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makanu adlu an sawa'is sabil katakanlah apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Ada pula yang memahami orang-orang yang tidak paham tentang kebenaran mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera dengan dalil apa? Oh, dalilnya ayat ini Allah katakan di sini bukan kera yang menjadi manusia di sini adalah manusia yang menjadi kera yang dirubah oleh Allah artinya apa di sama saat itu sudah ada kera dan sudah ada manusia oleh sebab itu kebatilan teori Darwin yang di, masih dipelajari uh, oleh sebagian orang sekarang ini jelas kebatiannya. Jadi kalau dia berdalil dengan ayat ini sangat batal sekali. Kenapa? Karena yang dirubah manusia menjadi kera, bukan manusia menjadi yang manusia menjadi kera, bukan kera yang menjadi manusia. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa asal manusia adalah kera, inilah orang yang sangat sesat dan tidak memahami ayat ini. Karena apa? Karena manusia sudah ada sejak dahulu dan kera juga sudah ada. Artinya sudah ada kera dan ada manusia. Oleh sebab itu dirubahlah bentuk manusia menjadi binatang oleh Allah karena kemurkaan Allah kepada mereka sebab dosa yang telah mereka lakukan. Buktinya apa? Sampai sekarang manusia tetap manusia, kera tetap manusia, tidak pernah habis kera menjadi manusia. Oleh sebab itu teori revolusi yang diagungkan oleh orang ya, itu sangat batu sekali dan tidak pernah kita rubah melihat ya kera-kera di hutan menjadi manusia, tetap kera juga. Jadi tidak mesti ada kesamaan kemiripan lalu berarti bahwa manusia berasal dari kera tersebut. Berkata Imam Nukaim rahimullah, jadikanlah ibrah orang-orang yang dirubah Allah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ketika sifat-sifat binatang tersebut telah menguasai akhlak dan tindak tanduk mereka. Demikian Imam Nukaim menyebutkan dalam kitabnya Miftahur dar Sa'adah ya, beliau katakan jadikanlah ibrah. Orang-orang yang dirubah Allah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ketika sifat-sifat binatang tersebut telah menguasai akhlak dan tindak tanduk mereka. Yang keempat, dosa membuat orang malas dari melakukan kebaikan dan beribadah. Demikian orang-orang munafikin, dosa mereka membuat mereka malas untuk beribadah kepada Allah. Allah gambarkan dalam firman-Nya, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala." yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Demikian pula ketika mereka ya kita terjemahkan ayat dulu dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malas. Mereka berbuat ria terhadap manusia. Pun amal yang sedikit ini dilakukan dengan ria juga. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya, bahwa dosa membuat orang malas untuk beribadah. Demikianlah sebagian para ulama salaf mengatakan apabila dia malas untuk qiyamul lail, maka dia katakan, ini adalah akibat dosa yang aku lakukan. Oleh sebab itu, rasa kemalasan kita beribadah. Kalau sholat, ingin cepat saja, bahkan bagaikan orang yang di dalam air kelemasan, atau bagaikan orang dalam tahanan, ingin cepat lari keluar dia dari solatnya ini akibat dosa-dosa kita, maka oleh sebab kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan saat bertemu dengan Allah di dalam salat berdialog dengan Allah dalam salat kita merasakan nikmat karena kita saat itu adalah bermunajat dengan Rabb kita yang menciptakan kita. Demikian pula sifat orang munafikin malas untuk berjihad sebenarnya telah kita gambarkan, itu mereka minta izin tidak mau berjihad. Demikian pula Allah katakan wala ya'tuna salata ilahum salat, walau la yunfiquna illa hum karihun. Yang malas berimpak, malas salat dan mereka tidak mengajarkan salat melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Demikianlah mereka orang-orang yang dosanya membuat dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, dosa menyebabkan hilangnya nikmat. Ya, sebenarnya Allah firmankan Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadab bi ali fir'auna ladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa arakna ala fir'auna kullan kanu dzalimin. Ini kata Allah sisaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Ketika ketaatan dirubah dengan keingkaran kepada Allah, Allah katakan Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang berubah diri, merubah sikap, merubah ketaatan dengan kemungkaran kemaksiatan. Oleh sebab itu, Allah katakan dalam firman-Nya lain, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna adabila syadid. Dan jika kalian mau bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Dan jika kalian kufur, rasakan nanti adabku sangat keras. Banyak lagi ayat-ayat yang lain ya yang menyatakan bahwa akibat kurang bersyukur kepada Allah, Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikannya pada kita. Barangkali ini adalah renungan bagi bangsa kita. Yang dahulu kita katakan negara yang sangat subur, negara yang begitu uh, subur, bahkan orang-orang yang luar negeri yang datang ke negara kita kagum dengan kesuburannya. Dikatakan oleh mereka ditancapkan tongkat menjadi sebuah pohon. Tapi sekarang sudah ditanam-tanam pohon, ada eh, tanam pohonnya banyak justru semuanya menjadi tongkat. Tidak ada yang tumbuh lagi. Apa ini? Adalah karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata dulu, sebagaimana kita katakan, sebenarnya surjanatul ar bahkan setelah mereka yang pernah berkunjung ke negara kita katakan bagaikan surga bumi ya kenapa begitu suburnya sekarang kita menangis kekurangan pangan ya banyak hama ya bermacam bentuk-bentuk hama yang telah merusak tanaman kekeringan dan segala macamnya maka kita perlu merenung barangkali apakah nikmat yang selama ini kita syukuri atau tidak ya oleh sebab itu karena kita berubah maka Allah pun berubah kepada kita merubah nikmat yang telah diberikan kepada kita karena kita merubah nikmat tersebut dengan kemalasan beribadah dan kekufuran keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada suatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Keenam, dosa menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Semua Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." telah muncul kerusakan di darat, di darat dan di laut dengan sebab ulah perbuatan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian kerusakan kita lihat ya di darat dan di laut berbagai macam bentuk kesulitan ya kehancuran telah menimpa kita ya akibat kerusakan-kerusakan kita lakukan sendiri akibat tangan kita sendiri Pakai itu banjir bondang, lumpur panas, dan segala macam dan segala macamnya. Allah hendak merasakan sebagian dari perbuatan yang telah kita lakukan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan Allah, eh, mudah-mudahan kita kembali kepada kebenaran. Ya, kembali bersyukur kepada Allah serta memanfaatkan segala nikmat yang diberikan Allah kepada hal yang diredai oleh Allah, bukan menghambur-hamburkan nikmat tersebut kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, dosa menghilangkan rasa cemburu dan malu. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalami nubatil ula, idza lam tastahi fasna' ma Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, di antara ya sesungguhnya di antara yang diketahui manusia dari perkataan kenabian pertama, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, lakukanlah apa yang engkau mau. Demikian manusia sekarang, rasa malu telah hilang, ya kan? Kita lihat keluar ya lebih enak bagi mereka mungkin tidak berpakaian. Ya, hilang rasa malunya, perpelukan bermesraan di hadapan orang lain dan segala macamnya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang merasa minder apabila anaknya tidak bisa membawa pacar pulang. Kadang-kadang sebagian ya suami eh, apa namanya dibon membonceng istri orang lain atau istrinya pun dibonceng oleh orang lain. Demikian rasa cemburu, rasa ghira tidak ada lagi. Demikian rasa akibat dosa menghilangkan rasa cemburu dan malu kepada manusia. Ya, dihilangkan rasa cemburu dan malu di dalam diri manusia. Kedelapan dosa membuat orang lupa diri. Ya, dosa membuat orang lupa diri. Sebagaimana firman Allah, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansam anfusahum ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Akibatnya mereka melupakan perintah-perintah Allah, merupakan dari berzikir kepada Allah, Allah jadikan mereka lupa diri. Mereka menjadi orang-orang yang fasik. Demikian pula firman Allah walladzina kadzabu bi ayatina sanastarju min hatu la ya'lamun dan orang-orang yang merusakkan ayat-ayat kami nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi dengan cara mereka tidak sadar diri bahwa mereka sedang berbondong-bondong menuju azab Allah. Dan juga firman Allah, "Afa aminul ladzina makarus sayyiati an yakhsifa Allah bihumul arda أو ya'tiyahumul adabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhakum aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum yu'jizun bimu'jizin fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka atau datang azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari atau Allah mengadab mereka di waktu mereka dalam perjalanan maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sampai binasa maka sungguh Tuhanmu adalah maha pengasih lagi maha penyayang pertama Allah katakan ya merasa aman dari kalamkan Allah ya ditekalkan Allah bumi ya tenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka itu mereka dimasukkan apakah itu dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam apakah itu longsor apa yang namanya apa namanya gini lumpur dan segala macamnya berbagai bentuk azab yang datang dari bumi yang membuat mereka tenggelam ke dalam bumi atau datang azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari mereka mengira ya dengan dengan bangga umpamanya segala macam mereka telah memiliki anti gempa, anti gunung Merapi, peledakan gunung Merapi atau peringatan-peringatan tsunami segala macamnya. Janganlah kita kira bahwa itu dapat ya uh, menyelamatkan kita dari adab Allah karena kalau Allah telah mentakdirkan apapun bentuknya kecanggihan alat-alat yang hendaki. Kita ingat peristiwa-peristiwa sebagaimana ketika Gunung Merapi di Yogyakarta aktif, orang-orang konsentrasi kepada gunung. Justru yang menghancurkan manusia bukan gunung api. Orang merasa aman dari jauh, dari gunung api merasa aman-aman saja. Toh nyatanya mereka diporak-porandakan oleh gempa yang begitu dahsyat. Jadi oleh sebab itu janganlah kita sekali-kali merasa aman, ya. Sekarang kita penuh dengan melakukan maksiat. Ya lupa siapa dirinya, dan tidak tahu apa yang bisa membahagiakan dirinya. Tidak tahu kemana harus membawa dirinya. Tidak tahu dirinya akan terdampar di mana. Ya, tidak memiliki tujuan dalam hidup. Ia diombang-ambing oleh hawa nafsu dan ya di atas lautan dosa. Demikian banyaknya pengaruh dosa ke dalam hidup kita, dalam ya, perjalanan hidup kita. Demikian juga dosa menyebabkan ditimpakannya azab secara tiba-tiba. Subhanahu firman Allah, قد makara الذين من قبلهم fa atallahu bunyahum min al-qawa'idi fa kharra 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzab min Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan datanglah adab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sedari. Betapa banyaknya bencana-bencana yang kita lihat datang secara tiba-tiba menghancurkan menghancur leburkan bahkan memperandakan berbagai negeri di dunia ini. Demikian pula firman Allah kadzdzabal ladzina min qablihim. Allah katakan di sini telah mendustakan orang-orang sebelum ke mereka tentang Allah. Fa'atal adzab min haitsu la yash'urun. Maka mereka diberi adab dari arah yang tidak mereka kira-kira fa'adzakumullahu al-khizya fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul atau mendustakan ayat-ayat Allah, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Demikian pula firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai' hatta idza faru bima utu akhadnahum baghtatan fa mublisun." Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa jadi kalau kita melihat ada umat yang penuh dengan dosa kemungkaran kemaksiatan yang hidup sangat uh, maju Ya, senang, bahagia umpamanya di segi uh, duniawinya, hartanya banyak, melimpah luah, segala macamnya, ingatlah bahwa itu adalah istidraj. Bahwa itu sebetulnya Allah katakan, kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Oleh sebab itu, maka bencana, sebagian dari bencana adalah buah dosa perbuatan manusia dan juga bencana kadang-kadang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka oleh sebab itu janganlah kita mempergunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah eh, kepada hal-hal yang murkai eh, yang dimurkai oleh Allah. Marilah kita memanfaatkan untuk ya perbuatan kepada Allah. Sementara sebagian orang justru memanfaatkannya kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah ya nikmat-nikmat yang diberikan Allah mulai dari matanya, telinganya dan lidahnya sering dipergunakan untuk hal-hal yang haram, untuk film-film nyanyian dan berkata bohong, makan, minum serta pakaian kita bersumber dari usaha-usaha yang haram, mungkin dari hasil rampokan, pembunuhan, pelacuran, korupsi, kolusi, sogok atau hasil tipuan, judi, penjualan CD porno dan seterusnya. Itulah barangkali diri kita. Apakah kita tidak pantas untuk diazab? Di manakah Allah akan mengabulkan doa kita? Sementara keadaan kita selalu bergelimang dosa, selalu dengan hal-hal yang haram. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW mengisahkan seseorang yang menemui kelelahan dalam perjalanan yang panjang, dalam kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi oleh debu, lalu dia mengangkat kedua telapak tangannya kepada Allah ke langit sambil berdoa ya Rob, ya Rob. Allah kata eh, Rasulullah SAW sebutkan ya yang mana di antara doa yang paling makbul itu adalah doa seorang musafir dan ini adalah dia dalam kondisi yaitu doanya bisa dimakbulkan tetapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Rasulullah katakan anna istajabu lahu wa mat'amuhu haram wa masyrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram. Di mana Allah akan memperkenankan doanya sedangkan makanannya dari jalannya haram, minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram dan dia dibesarkan dari yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi walaupun uh, apa namanya kita zikir jama'i ya pakai dasi pakai mobil sementara alat-alat kendaraan fasilitas yang kita ajak ke zikir jama'i beristighosa itu adalah hal-hal yang diharam bagaimana akan dikabulkan doa kita oleh Allah sementara masih kita belum bertobat kepada Allah dari hadis atas di atas jelas sekali bagaimana akibat dari menikmati suatu hal yang haram sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membantu supaya dia dikabulkan doanya karena dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa doa musafir itu sangat terka, terkabul sekali. Tetapi ada hal yang menghalangi yaitu memakan harta yang haram. Kisah di atas untuk bisa untuk kita jadikan sebagai pertimbangan dan dalam menilai kondisi kita. Tapi Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Apakah kita akan menunda taubat itu sampai adab Allah yang lebih besar datang kepada kita? Mari kita simak firman Allah walau yu'akhidhallahu an-nas bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabatin walakin Allah ila ajal musamma fa idza jaa ajalum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun Jikalau Allah menyiksa manusia sesuai dengan kezaliman mereka, setiap berdosa kita di, di, di, langsung dibalas oleh Allah. Niscaya tidak akan tertinggal di permukaan bumi ini satu pun dari binatang melata. Tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah bahwa Allah tidak mengazab kita, masih sayang Allah kepada kita, masih membuka pintu taubat bagi kita. Oleh sebab itu marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dikembalikan nikmat-nikmat yang telah hilang dari kita oleh sebab Allah janjikan walau an ahlul wa amanu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk ya negeri-negeri ini mau beriman dan bertakwa, Allah berjanji fatahna alaihim kami akan bukakan untuk mereka keberkatan dari langit, pintu-pintu rezeki mencurah dari langit dan juga dari bumi, hasil-hasil bumi yang menumpah luah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi mereka mendustakan apakah itu mendustakan ayat Allah atau rasul-rasul Allah maka kami azab mereka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan itulah janjian Allah ya dan juga ancaman Allah bagi umat manusia yang tidak mau beriman dan bertakwa Allah menyatakan pula dalam ayat di atas bahwa kesejahteraan dan kemakmuran hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menghadap suatu penduduk suatu negeri kecuali mereka itu melampaui batas dalam kezaliman mereka baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sebab itu Allah katakan, "Wa ma rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan berbagai negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga firman Allah, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun." ya wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun dan kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri kecuali penduduknya ya dalam keadaan melakukan kezaliman jadi artinya apa jelas bahwa sebab, sebab datangnya bencana dan musibah kadang-kadang atau balasan dari dosa kita demikianlah semoga apa yang kita sampaikan ini namun pada manusia saat ditimpa suatu musibah atau cobaan terbagi kepada tiga bentuk ada orang yang menghadapi musibah ya. Bentuk pertama ada orang yang dengan datangnya musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah, ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini, maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, digambarkan oleh dalam firman orang ini yaitu wala amwali wal was sabirin alladziina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salatu min dan sesungguhnya kami akan menguji dengan sedikit dari rasa takut kelaparan kekurangan harta dan kehilangan jiwa serta kekurangan buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menerimanya yaitu Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bentuk kedua, ada orang dengan datangnya bencana atau musibah seketika itu dia tertunduk dan bertobat kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah pada saat itu saja. Tetapi setelah musibah dan bencana itu berlalu, ia kembali ke, kepada kedurhakaan kepada Allah, kemungkaran, ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran yang biasa dia lakukan sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan oleh Allah, wa idza massal insana durru da'ana lil jambihi aw qa'ida aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang mereka lakukan. Ya ketika datang musibah, rajin dia sholat, rajin ke musala dan segala macamnya. Tapi tatkala kembali ya eh, musibah hilang, dia reda, dia kembali kepada kemungkaran yang sebelumnya. Demikian pula bentuk yang ketiga, ada orang yang ketiga ditimpa bencana atau musibah, justru semakin bertambah durhaka dan bertambah kufur kepada Allah. Dia semakin berjadi-jadi melakukan maksiat dan kemungkaran tersebut. Bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Apakah itu mencuri, merampok, berzina dan segala macamnya. Bentuk maksiat ya dan segala macam bentuk maksiatnya. Serta manipulasi bantuan yang disalurkan untuk membantu orang-orang yang sedang menderita akibat bencana tersebut. Orang seperti ini digambarkan Allah dalam firman-Nya, "Walaqad akhadna bil adabi famastakanu li rabbihim wa ma kana wa ma yatadarrun." Dan sesungguhnya kami telah menimpahkan azab kepada mereka maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka dan juga mereka tidak mau merendahkan diri. Ini Allah gambarkan. Oleh sebab itu mereka tidak mau kembali kepada Allah ketika diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali apa yang dapat kita sampaikan kali ini maka melalui apa yang kita paparkan di atas bahwa jalan keluar dari bencana dan musibah ini adalah dengan bertaubat kepada Allah dari mengerjakan segala bentuk dosa dan memohon keampunan kepada Allah dari dosa-dosa tersebut kemudian diiringi dengan mengerjakan segala perbuatan yang ma'ruf dan beramal soleh ya dalam bertobat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pertama meninggalkan perbuatan dosa tersebut dengan spontan kedua menyesali perbuatan tersebut dengan sepenuh hati Ketiga, berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak akan mengembali mengulangi perbuatan tersebut. Keempat, mengembalikan hak orang lain kepada si pemiliknya. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi para pendengar dimanapun kaum muslim berada. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu ala ila anta wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan yang begitu sangat gamblang berkaitan tentang tema kita pada malam ini akibat-akibat buruk perbuatan dosa. Dan Insya Allah akan kita buka beberapa uh, menit untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan tema pada malam ini. Jangan kemana-mana kita jeda sejenak, kita tetap akan kembali sejenak setelah jeda yang berikut ini. Nurun minal Qur'an قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجع راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Dengan roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM. Bagi antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, kajian kita malam ini secara langsung dalam pembahasan akibat akibat buruk perbuatan dosa dan kurang lebih satu jam tadi dibahas berkaitan tentang tema kita malam ini. Untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi secara langsung di 8236543 dan untuk yang pertama kita angkat telepon yang pertama saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Indah Bintaro. Dari Bintaro ya, silahkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya mau nanya. Uh, saya salah apa dosa sih jika saya keberatan bila uh, keluarga suami saya mencampuri kehidupan rumah tangga saya sampai hal-hal kecil aja uh, mereka mencampuri gitu loh ya sepertinya diatur-atur gitu bagaimana pendapat Ustadz udah itu, ya. itu aja Ustadz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> pertama dalam masalah pengaturan memang di antara persoalan berkeluarga kadang-kadang datang dari pihak ketiga ya jika hal itu uh, terjadi ya hal yang dicampuri bukanlah hal sifatnya umpamanya kalau itu nasihat barangkali itu adalah hal yang baik tetapi kalau hal itu tidak nasihat barangkali akan menimbulkan kezaliman dalam keluarga berbuat zalim seorang suami kepada uh, seorang istri uh, itu barangkali ini yang menjadi dipertanyakan tapi kalau itu adalah nasihat itu hal yang wajib kita terima dari siapapun saja sekalipun dari keluarga suami kita tetapi hal itu apabila hal yang membawa kepada terjadinya suatu ketimpangan kedoliman, maka hal ini baiknya kita rembukan dengan suami kita secara baik-baik. Ya, dengan mengingatkan dia kepada uh, apa namanya eh, hal-hal uh, yang baik. Jika tidak mampu, maka hal itu dengan cara barangkali memanggil orang yang bisa mampu menasihati suami kita atau menasihati keluarga suami kita seperti itu. Ya Allah alam bisa Baik, untuk selanjutnya kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Iya, dari Ibu Nani ya, ya. di Depok, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya mau menanyakan ini bagaimana caranya orang uh, mendapatkan hidayah ya Ustadz ya, sedangkan dia tidak mau mencari uh, dia juga meninggalkan sholat. Uh, bagaimana caranya caranya dia dapat hidayahnya? Apakah dia termasuk kategori orang yang kata Allah tadi jika Allah menutup hatinya, sekalipun kau memberi petunjuk tidak tidak akan dapat petunjuk selama lamanya. Mohon penjelasannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun bagi kita sebagai orang yang menasihati maka kita wajib menasihati orang itu sampai nafasnya ya dihembuskan terakhir nafas terakhirnya dihembuskan oleh dia. Sebenarnya Rasulullah SAW mendakwai pamannya Abu Talib karena kita tidak apa namanya tidak tahu apakah orang memang sudah ini sudah ditakdirkan Allah ya, hatinya ditutup tapi kita adalah mewaspada diri terhadap dosa-dosa kita yang akan bisa menghambat kita dari menerima kebenaran. Itu maksudnya. Adapun kita sebagai orang menyuruh kepada nasihati, tobat, kita suruh dia bertobat, kita ajak dia kepada kebenaran, ajak ke majelis ilmu, itu wajib. Bukan kita sudah cap orang ini, oh ini sudah hatinya sudah membatu, tidak. Tapi kita adalah ini adalah membab tarhib, ya. Khasyah, takut, khauf. Wah, hal-hal ini bisa berbahaya. Di antaranya kenapa orang tadi membuat tidak mau Eh, eh, menerima kebenaran itu adalah akibat dosanya ya. Makanya kalau akibat dosa artinya apa? Dia harus bertobat dari dosa sehingga dia kebenaran mampu menembus apa namanya? Eh, hatinya. Artinya kalau dia selama ini dia tidak sholat, mari lakukan sholat bertobat dari meninggalkan sholat. Kalau selama ini dia tidak bisa apa namanya tidak mengerti tentang ajaran-ajaran agama yang sifatnya dibutuhkan oleh individu-individu secara wajib, maka dia wajib mempelajarinya yaitu bertobat dari hal-hal yang haram segala macamnya. Kalau memang dosa yang menghambatnya, maka maka yang kita seru pertama sekali dia bertobat dari dosanya agar dosanya terhapus dan kebenaran mampu memasuki hatinya. Allahu a'lam. Baik, kita angkat satu penelpon kembali sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ibu Yanti di Bekasi. Bekasi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustaz ya, Ana uh, eh, pada zaman dahulu memang sering mengalami apa uh, melakukan dosa yang yang sangat besar juga ya dosa syirik antara lain dan maksiat yang banyak ya tapi di dikala ini kan uh, sudah sudah istilah sudah menyesali semua dengan sungguh-sungguh sudah bertobat meninggalkan semuanya ya. Nah ini Ustaz dari dosa-dosa yang telah dilakukan pada zaman dahulu ya. Nah ketika anak ini sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan menyesali dan dan meninggalkan semuanya sudah menerima dengan ikhlas gitu ya. Uh, sekarang pun ibadah juga dengan sungguh-sungguh dilakukan, misal ibadah dengan uh, menangis kepada Allah, semuanya dilakukan uh, hanya karena Allah ya kemarin itu juga tertimpa musibah kembali jadi ada ada sedikit mana kegelisahan gitu apakah akan berlanjut seterusnya seperti ini gitu karena anak udah mengalami semuanya kehilangan harta dan segalanya ya dengan, dengan kecelakaan juga anak saya juga ya bagaimana Ustadz ya cara cara menguatkan hati anak kembali yang yang sejak sekarang ini udah mulai goyah gitu ya Uh, udah itu aja Ustaz yang, yang anak ingin sampaikan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita bedakan di antara orang yang berada dalam ketaatan dengan orang yang ada dalam kemaksiatan ditimpa musibah. Kalau dia di dalam ketaatan kepada Allah, lalu dia mendapat musibah cobaan dari Allah maka ini adalah ujian baginya oleh sebab itu Allah kata uh, Rasulullah SAW sebutkan bahwa orang beriman itu diuji dengan sesuai kadar keimanannya disuji dengan sesuai keadaan al-amsal fa'amsal, wal ambiyat asyadu balaan jadi nabi sekalipun itu diuji bahkan nabi lah yang orang paling berat diuji keimanannya ya banyak para ambia yang diuji dengan berbagai macam bentuk penyakit lah yang macam-macam ya banyak ujiannya jadi oleh sebab itu kalau kita dalam ketaatan berarti kita menerima ini adalah kesabaran bahwa Allah sedang menguji keimanan saya bahwa Allah hendak meninggikan derajat saya ini yang harus kita terima ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah dan mendapat cobaan dari Allah, maka itu kita terima sebagai hal yang kita sabarkan sebagaimana dalam kitab kata Allah dalam surah Al-Baqarah kita bacakan ini yaitu bahwa Allah menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar dan kekurangan segala macamnya, maka hal itu merupakan itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita bukan dalam rangka marahnya Allah kepada kita karena kita dalam hal ketaatan kepada Allah sebaliknya jika seseorang ya dia berbuat maksiat lalu dia tidak ditimpa apa-apa maka justru dia harus berhati-hati boleh jadi itu adalah istidraj Bagaimana Allah katakan tadi ketika dia meninggalkan peringatan yang diberikan Allah dia apa dibukakan oleh Allah baginya nikmat-nikmat. Ketika dia bersenang-senang nikmat itu, Allah berikan azab kepada dia secara tiba-tiba. Jadi jangan uh, apabila kita ditimpa musibah dan kita dalam hal berbuat taat kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, hal itu adalah dalam rangka meningkatkan keimanan kita dan kita menerima dengan kesabaran. Dan kita wajib semakin taat kepada Allah bahwa kita sedang itu sadar bahwa Allah hendak menguji kita dan keimanan kita. Itu oleh sebab Allah sebab ah si bannas, eh ayakul amanna wahum la yuftanun. Jadi ya, para sahabat saja banyak fitnah-fitnah, ya, ya cobaan-cobaan. Apakah manusia itu mengira cukup dia mengatakan kami telah beriman lalu ya dulu tidak diuji? Tidak. Oleh sebab itu Allah katakan juga ini alladzi khalaqal hayya wal mauta liyabluwakum ahsanu amala untuk menguji kita jika kita dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dalam menilai ketika seseorang dalam hal ketaatan kepada Allah boleh saja itu adalah takfir bagi dulunya yang lalu-lalu bahwa saya itu derajatnya hendak ditingkatkan oleh Allah dan imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam Baik, untuk selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Rasulullah mengikuti taklim manhaj salaf selama kurang lebih enam tahun, aktif dan rutin mengikuti kajian kurang lebih tiga tahun. Namun sekarang banyak kemunduran iman, ibadah dan lain-lain. Ustaz bagaimanakah mengatasi dan e, mengembalikan hati anak yang telah kendor atau hampir hilang dengan realitas zaman yang penuh serangan syahwat dan syubhat. Jazakallah khair. Yang pertama sekali adalah azumala teman. Maka kita wajib berteman dengan orang-orang yang beribadahnya bagus, dengan akhlaknya yang bagus. Ketika kita berteman dengan orang ini, maka kita dengan sendirinya akan termotivasi ketika kita melihat hal-hal uh, yang dia lakukan Demikian pula apabila seorang senantiasa berteman dengan orang suka bermewah-mewah yang gila kepada dunia, maka dia juga akan terpengaruh dengan sikap seperti itu. Ini yang pertama sekali. Kadangkala yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan kita. Maka kita wajib hadir selalu uh, ke majelis-majelis ilmu, kemudian juga berteman dengan orang-orang yang rajin beribadah, yang akhlaknya baik. Insya Allah dengan hal seperti ini akan kembali semangat untuk beribadah dan belajar. Kemudian juga kita satu hal yang kita katakan bahwa manusia itu kadang-kadang memang ada kemunduran, kadang-kadang oleh sebab itu Rasulullah kata uh, kepada Ambasah, asa saa Itu satu kali begini, satu begitu. Kalau sebab itu kata Rasulullah, kalau kalau seandainya kalian seperti itu selalu, la safahatmu malaika fit ya. Kalau begitu kalian tetap, tetap dalam ketawaan senantiasa dengan derajat yang menaik terus, secara kalian mungkin akan disalami oleh malaikat di jalan-jalan. Oleh sebab itu maka kita memang kadang-kadang kita ada rasa sedikit kemunduran, namun hal itu tidak kita uh, apa ikuti, tapi kita cepat istidrak, kita cepat menyadarkan diri kita, memotivasi kita kembali, ingat bagaimana faedahnya ibadah, senangnya jiwa kita. Ini suatu kisah yang baru berapa hari ini kebetulan orang yang kembali kepada kebenaran setelah dia bergelimang ke kemaksiatan dia gambarkan bahwa dia sebelum mengenal apa ini dia hidup dengan kemewahan yang melimpah ruah. Tahu-tahu setelah itu ditimpa oleh cobaan-cobaan yang tak habis-habis sampai dia jatuh semiskin-miskinnya. Bahkan anak tidur di rumahnya dia sendiri itu gubuk. Gubuk, tapi anak senang di rumahnya dia. Diajak oleh diceritakan oleh dia begini keadaan saya dulu Ustaz. Tapi sekarang walaupun hidup saya sebegini ketika saya telah mengenal manhaj salaf, telah mengenal agama ini katanya, jauh lebih nikmat. Tidak bisa saya bandingkan, tidak bisa sama sekali. Walaupun begini saya puas saya puas, senang katanya. Tidak apa, apa dulu yang saya katakan itu oh, apa yang saya nikmati dulu rupanya nggak ada sama sekali. Walaupun saat itu katanya ya ada di antara mereka yang bekas bintang uh, apa namanya ini uh, uh, ada dua orang waktu itu bercerita ya itu dia katakan dia menciptakan buah nikmat ketika dia kembali kebenaran katanya sekarang saya puas puas saya Gak tahu apa membuat saya senang dan puas saya seolah-olah bahkan katanya keadaan saya itu kadang -kadang itu katanya pagi saya keluar untuk cari beras hari ini sampai zuhur kadang-kadang belum dapat sampai asar baru dapat itu anak-anak saya sudah tidur tapi katanya saya kok tidak gelisah tidak tidak menindak ditimpa oleh rasa gelisah saya istri saya tenang anak saya juga menerima saya puas rasanya begitu keadaan saya sekarang tapi dulu saya memiliki kesenangan-kesenangan yang bersegala macamnya nggak pernah saya dapatkan kesenangan kepuasan entah apa yang ada dalam diri saya sekarang ini nggak tahu gitu dia merasakan suatu nikmat yang nggak bisa dia gambarkan kepada orang lain seolah dia ingin menceritakan nikmat itu kepada anak begitu gitu dia gambarkan saat dia telah mengenal agama ini katanya senang sekali sayang sehingga dia saya, saya lihat begitu oh, gembira dia ya, ketika dia mengenal agama ini kembali ya saat itu saya juga merenung subhanallah orang ini mampu meninggalkan kehidupan yang begitu uh, ya gajinya mungkin sekatu kali panggil sahaja acara itu 2 juta di gajinya dia ya, tapi dia tidak mikir itu ditinggalkan pekerjaannya hari ini salah satu dari mereka jual jamu apa ini uh, jual jamu ah uh, jauh, jauh Enggak, ada, ah, ya, ada ah, salah satu di antara mereka jual madu kerjanya, mau keliling pakai motor, satu lagi pakai sepeda, jual jamu-jamu ini ya, biasa aja. Tapi katanya saya puas, saya senang. Sekarang ini nggak ada rasa nggak bisa saya gambarkan kebahagiaan yang saya miliki katanya. Demikian ya subhanallah saya saat itu merenung-renung sekali saya melihat keadaan dia. Uh, ya, tapi ya mendengarkan cerita dia itu subhanallah orang ini ya Allah Allah ingin menunjuki dia subhanallah bagaimana orang ini dia menceritakan bahagia senang nggak nggak bisa dibanggak, nggak bisa digambarkannya begitu dia ingin menceritakan bahwa ketika dia telah mengenal agama ini demikian bahwa kita memang perlu diantara yang mesti kita awasi adalah sahabat dan juga Eh, teman-teman uh, kita, maka kita harus berteman dengan orang-orang mesti eh, berakhlak baik dan beribadah yang banyak. Demikian diantaranya. Kemudian bahwa kita memang sekali-kali ada kemunduran-kemunduran dan hal itu tidak membuat kita sini ter, apa namanya? Jangan turutkan itu. Kembali kepada hal yang baik secepatnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Aisyah di Cibitung. Baik, Ustaz Ana adalah anak hasil dari zina ibu dahulu hamil di luar nikah. Bagaimana status perkawinan Ana jika yang menjadi wali dalam pernikahan Ana dahulu adalah ayah kandung dan bukan wali hakim? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khair. Berarti wanita dia. Iya. Kalau wanita Allah alam tapi sebagian ulama berbeda pendapat ini tidak boleh dia menjadi walinya karena memang dia tidak ayahnya secara syar'i. Maka harus dia wali wali hakim Allah alam kalau karena di perbuatan ini karena jahil insya Allah tidak masalah dia tidak tahu hukumnya Allah alam tapi yang sepanjang ini anak ketahui hal itu memang tidak dibolehkan dia menjadi wali hakim karena perbuatan ini dia lakukan dengan uh, apa namanya uh, dalam keadaan kebodohan tidak tahu insya Allah tidak mengapa dan hal ini bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain ya. kita lihat kembali dari titipan pertanyaan saja ya. uh, eh, Ustaz menonton bola hukumnya mubah kemudian mengajar atau belajar adalah hukumnya wajib. Bagaimana Ustaz bila kita menonton bola meninggalkan mengajar atau belajar? Mohon nasihatnya. Begini, kalau menonton semuanya adalah lahu. Ya menonton bola mubah maksudnya bagaimana? <laughs> kalau umpamanya waktunya sudah kehabisan gara-gara itu sudah tidak boleh lagi itu tidak boleh lagi uh, <coughs> dia lakukan bukan mubah lagi jatuh pada yang haram karena sudah membuang-buang waktunya pada suatu hal yang tidak berfaedah bagi dunia dan akhiratnya bahkan bisa-bisa nanti akhlak dan cara berbicara gaya-gayanya bisa pindah kepada dia bila dia sering menonton-nonton orang itu. bahkan ada orang yang gila bola sampai potong rambutnya nomor bajunya sepatunya sampai dicontoh semua ya bahkan kegilaannya kepada mencinta Rasulullah tidak seperti itu jadi hal ini jangan sampai diturutkan karena itu adalah tidak membawa faedah dalam kehidupannya dan umur kita akan dipertanggungjawabkan sedetik sekalipun. <coughs> Jadi wa an syababi la tazalu qadam abdi yaumil qiyamah hatta yusalu an arba an umri ma afna wa an syababi ma abla wa an mali ma aktasaba ma anfaq. Yaitu kita bahwa tidak akan bergerak kaki seorang manusia pada hari kiamat sampai dia mempertanggungjawabkan empat perkara tentang umurnya di mana dia habiskan, tentang masa mudanya di mana dia uh, apa namanya uh, habiskan juga, ya. Dan juga uh, kemudian tentang hartanya, di mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Demikian bahwa umur kita hendaknya janganlah lakukan hal-hal yang terbaik. Barangkali daripada mencabut apa namanya uh, daripada menonton bola yang gila-gila begitu lebih baik barangkali lakukan saja hal-hal yang berfaedah untuk dunianya ya berfaedah untuk dunia berarti orang ini sudah kelebihan waktu lagi tapi kalau orang ini memiliki ketakwaan kalau dia tidak akan memiliki waktu yang kosong untuk hal-hal seperti itu ya bahkan sebagian orang justru dia ingin ada orang berimpak kepadanya waktu agar dia bisa menggunakan waktu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, ada telepon yang sudah lama menunggu kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Saya Bu Taufik. Di mana Ibu? Di Taman Mini. Taman Mini, ya. Silahkan Ibu. Uh, <clears throat> saya itu dari umur 6 tahun sampai umur 18 tahun itu saya sholat bahkan ayah saya itu suka membawa saya salat tahajud 18 tahun saya sudah ngajar di SMP kemudian saya pindah ke Jakarta umur 25 tahun saya nikah lalu eh, kain jilbabnya dulu itu sampai di Jakarta <laughs> ya karena pergaulan Jakarta sudah terbuka tahun tahun 89 saya pergi haji umur 54 terus dosa saya dari umur 25 sampai 54 itu saya kan tidak pakai jilbab bagaimana itu istananya itu ah, ya. itu saja bu ya Ya. ya. ya. Kalau sudah bertobat sudah diampuni Allah, Bu. Sedangkan orang dosa syirik saja diampuni Allah. Hmm. Jadi tidak perlu dipikirkan. Ya. Tapi syaitan akan senantiasa nanti menggoda kita. Wah, ingat-ingat dosa kamu banyak. Kamu tidak diampuni lagi dosanya. Jangan kita ingat-ingat lagi kita bahwa harus beriman Allah Ghafur Rahim, Orang Maha Penerima Ampun. Tawabur Rahim, Maha Penerima Taubat. Jadi tidak pernah tawar-tawar tuh bu kalau manusia di dunia ya kita sudah melas-melas minta maaf jadi ada maaf bagimu tapi bagi Allah tidak ya bagi Allah astaghfirullah ya wa atubu ilaik ini zalamtu nafsi faghfir li dzunubi Allah akan ampunkan dosa kita tawab itu ada kalimat yang begitu sangat sangat penerima tobat ghafur sangat pengampun tidak akan pernah ya oleh sebab itu Rasulullah katakan at-taubat tahjumu qablaha ini taubat menutup segala dosa-dosa apapun dosanya sebesar apapun hatta syirik sekalipun kalau dia sudah bertobat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Uh, ah, dan Abu Nisa di Ciledug. Ciledug ya Pak ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, gini Pak Ustaz, mungkin ini merupakan musibah terbesar ya untuk saya dan Uh, Afwan Bapak dikecilkan sedikit ada monitornya ada feedback balik ya. Baik, oh, iya. silakan lanjutkan kembali. Uh, ini kemarin hari Minggu kita kan udah rutin itu Pak, ada kajian ya di masjid dekat rumah. Eh, tiba-tiba uh, mungkin itu udah permasalahan lama. Kita tiba-tiba ada ini uh, seorang yang mengusir kita gitu Pak jadi saya sampai sekarang bingung gimana mengatasinya. Itu masya Allah pengusirannya uh, saya anggap terlalu kasar ya. Karena mereka itu mat, ke dalam masjid masuk itu bawa senjata tajam celurit itu. Masya Allah sekali itu. Itu saya sampai sekarang bingung uh, menyelesaikan permasalahan itu. Uh, bagaimana menurut uh, Pak Ustadz itu dan itu saya. pertimbangan. Ya. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang ketika kita dalam menjalan hal-hal yang hak memang selalu mendapat tantangan dan tantangan. Tetapi kita pertama ada memohon kepada Allah agar diberi ketabahan. Kedua, ketika hal ini seperti ini, maka hal ini wajib dilaporkan HM kepada Bapak RT kepada yang HM berwajib disilakan diselesaikan secara itu biar orang-orang ini tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti itu apa alasannya ketika musik itu apakah alasan apa jadi inilah tindakan yang saya katakan orang memandang yang hak itu adalah batil yang batil dianggap hak Kenapa dia tidak pernah berani orang-orang mengusir orang-orang yang lewat di depannya dengan celana pendek, yang dada terbuka, Justru orang di masjid kok diusir. Ini kan sudah ketahuan sesat. Barangkali yang biasanya orang Tina ini tidak pernah sholat malah kadang-kadang. Mungkin saja mungkin tidak pernah datang ke masjid. Itu kebiasaan orang seperti ini, seperti itu. Mungkin saja dia tidak pernah sholat dan barangkali mungkin tidak uh, pernah datang ke masjid. Ya. Tetapi ketika dia melihat orang melakukan hal yang baik, dia merasa ganas dan panas. Nah, pertama langkah yang diambil adalah dengan melaporkan kepada uh, pihak yang berwenang harus dilaporkan karena kita tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Jadi supaya diamankan dan jika terjadi sesuatu hal bahwa si polan ini telah melakukan hal ini ini pada saya, kemudian di samping itu kita memohon ketabahan kepada Allah dan kita jangan menyasa minder Rasulullah, para sahabat, sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang disiksa dan macam-macam. Ya, itu tantangan, itu tantangan. Dan itu memang itu baru ujian diberikan Allah kepada kita, ya ujian diberikan Allah kepada kita. Maka kita perlu bersabar. Oleh itu maka sebaiknya jika ada teman-teman yang lain berkomunikasi dengan teman-teman itu bagaimana sebaiknya dan orang itu kita barangkali dengan kita berbuat baik juga kepada dia mudah-mudahan dia justru berbalik ya menjadi orang yang paling mencintai kita nantinya ya kita temui dia salami dia datang ke Pak RT umpamanya saya ingin dengan pulan ini ada kisah seperti itu dan saya ingin minta maaf dan ingin kejelasan dia semacam itu kepada Pak polisi kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara Pak RT dan RW segala macam Allahu a'lam bishawab. satu penelpon kembali kita angkat sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Afwan? Pak Lasino Pak di Rawalumbu. Iya, silakan. Uh, mau tanya Ustaz, uh, bagaimana menggabungkan antara ilmu dan uh, dunia ini Ustaz karena kecenderungan kita ini yang uh, masih perlu banyak belajar itu uh, cinta terhadap dunia Ustaz yang kata Ibnu Qayyim itu adalah sumber uh, Uh, mohon maaf ya, terputus mungkin bisa kita tangkap saja. Ya. Sekilas dari pertanyaannya bisa dijawab. Uh, pertama, maka sebagaimana kita katakan tadi, senantiasa bahwa kita ini tidak mungkin berubah total. menteri manusia itu beransur-ansur, ya maka senantiasa kita dengar-dengar ayat-ayat dan hadis-hadis bertambah ilmu berteman dengan orang-orang yang tidak tergila-gila dengan dunia demikian juga kita harus memandang jadi dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh sebab itu Allah kata Allah Rasulullah sabdakan dalam hadisnya ya kan, kalau seandainya dunia ini punya nilai, senilai sayap uh, nyamuk, tentulah tidak akan diberi orang kafir itu setetes air minum oleh Allah. Demikian pula bahwa dunia ini memang menggiurkan. Bang kita tidak juga diharamkan mencari dunia. Pertama, yang diharamkan adalah bila mencapai dengan cara yang haram. Kedua, apabila berlebih-lebihan dan melalaikan dari uh, memikir dari memikirkan kehidupan akhirat ini. Bukan kita diharamkan mencari kesenangan duniawi tidak juga. Ya boleh kita ingin mendapat rezeki yang halal dengan cara yang halal dengan harta yang banyak, ingin untuk membantu bagi miskin tidak masalah tidak masalah. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari eh, apa namanya e, perintah-perintah Allah. Yang dilarang itu adalah melalaikan jika dia dapatkan dengan cara yang halal. Ya, tapi kalau cara yang haram itu sudah dari asalnya sudah salah. Jadi ada dua hal. Mencapai dunia dengan cara yang haram itu diharamkan. Kedua, mencapai dunia melalaikan dari hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Tapi saat ada begitu banyak pesan singkat yang telah masuk kita angkat beberapa nya. Assalamualaikum warahmatullahi dari pendengar kita di Bekasi. Ustaz, saya sudah melakukan semua hitam dosa dari yang kecil sampai yang besar. Dari berzina, kemudian durhaka, syirik, dan sekarang anda ingin bertobat, akan tapi kenapa rasanya hati ini putus asa dan khawatir doa itu tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bayangan-bayang setan kepada kita karena hal yang sangat yang akan sangat mengecewakan setan. Kenapa? Dia sudah buang waktu selama ini merayu dan justru malah bertobat katanya. Itu kecewa dia. Oleh sebab itu Allah katakan wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini Jangan putus asa dari Allah Sebesar apapun dosa Ingat bagaimana para sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam Di antara mereka berbagai macam dosa ya Bahkan dalam kisah Bani Israel yang telah membunuh 100 orang malah ya masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara bertobat? Nah, bila memang kita bertobat, maka kita wajib meninggalkan teman-teman yang biasa melakukan hal itu, pertemanan dengan hal-hal yang baik, wasilah-wasilah bacaan-bacaan yang misalnya masih ada di rumah buang atau masih ada gambar-gambar yang bermacam macam buang itu hal itu akan mengingat-ingatkan kembali akan menggoda-goda nantinya jadi wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang dapat membawa kembali mengingat kepada dosa yang lalu wajib kita tinggalkan kemudian kita betul-betul bertobat kepada Allah di samping mencari teman yang dapat motivasi kita menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah ya jangan kita kecewa jangan kita tidak yakin karena Allah, setan itu seperti itulah meyakinkan kepada wah kamu tidak diterima tobatnya oleh Allah lagi sudah dosamu sebedawi itu tidak kita katakan syirik dosa yang paling besar diampuni Allah begitu juga para sahabat di awal Islam bermacam-macam dosa yang mereka lakukan ya jangan ragu bahwa yakinlah tobat kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya diiringi dengan ilmu dan amal soleh wallahu a'lam. Tapi kembali kita angkat dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya kepada ikhwah agar yang tentunya sudah uh, mengenal manhaj ini agar tidak kaku dalam bermuamalah di masyarakat dalam mengenalkan manhaj yang mulia ini karena banyak di kita dapatkan sebagian ikhwah ya, begitu kaku dalam bermuamalah kepada masyarakat. Ustaz. Jazakallah khair. Uh, pertama, ya barangkali karena masih ada pengaruh-pengaruh ya. Ada ikhwah kita dari awal berdakwah ingin minta baik yaitu masalah itu hajar wa tahzir. Bahkan ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajar dan tahzir di mana kapan? Yaitu di akhir peperangan, setelah peperangan terakhir perang Tabuk. Dilakukan kepada siapa siapa. Tapi bahkan Rasulullah tidak pernah mentazir orang fikin, tidak mentazir orang munafikin juga yang minta izin pada itu. Rasulullah tahu orang, -orang bohong. Jadi harus memiliki ilmu bahwa kita di awal berdakwah bukan tahzir yang kita mukakan, bahwa asal manhaj ya tahzir itu adalah nanti setelah ya hal-hal yang beri, yang sebelumnya kita lakukan. Pertama dengan nasihat, dengan cara berbuat baik. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mentazir orang kafir di hadapan. Kalau ditazir Rasulullah siapa yang mau Islam dulu? Waktu awal di Mekah. Rasulullah SAW datang kepada ke tenda-tenda orang kaum musyrikin kalau malah mengatakan mayakhuduni ila qaumihi liuballigha kalami rabbi hai di antara kalian siapa yang mau membawaku kepada uh, kampungnya biar aku sampaikan ini dakwah Tuhanku seruan Tuhanku karena aku restoran menghambatku dan menyampaikan seruan Tuhanku ya perkataan Tuhanku Demikian. Ya, oleh sebab itu jangan ya berdakwah jangan kita pahami menjauhi alur bid'ah berarti tidak menyeru mereka kepada kebenaran. Yang kita pahami berwa, berbarok atau uh, berlepas diri dari orang-orang yang kafir kita tidak mendakwai mereka bukan begitu berbeda oleh sebab itu berbeda di antara muamalah hasanah dengan mujamalah ini harus dipahami ada orang mengatakan mujamalah enggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, paman beliau Abu Talib Berapa? Enggak pernah beli tahzir. Ini ada teman-teman kita yang baru kenal malah orang tuanya ditahzir oleh dia. Innalillahi wa inna Jadi oleh sebab itu kita ikhwan dalam berilmu bermahas salaf haruslah paham secara baik dan benar, jangan paham sedikit-sedikit ya, lalu membuat penyakit. Oleh sebab itu, maka kita dalam memahami itu, maka asal usul bidah apa? adalah beramal dan sebagian nusus meninggalkan nusus yang lainnya. nah, di sana ada nusus yang membuat kita bahkan e, menyuruh kita untuk beramal lembut, ya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW bahwa Allah inna Rafiqah yuhibbul rifqah. Allah itu ramah lembut dan menyukai orang yang bersifat lemah lembut. Oleh sebab itu marilah kita dalam berdakwah dengan masyarakat bahwa asal mereka itu adalah karena tidak punya ketahuan mereka karena tidak tahu maka kita wajib mendakwahi mereka secara lemah lembut bersalam senyum berziarah memberi hadiah semuanya dilakukan Rasulullah SAW ya memberi hadiah dan segala macamnya apapun kegiatan masyarakat dalam kampung kita wajib ikut serta ya kalau ada bid'ah kita tinggalkan bid'ah jangan kita ikut ada orang meninggal di sana orang melakukan bid'ah lalu kita tidak mau nyenguk bukan begitu kita contohkan bagaimana sunnah ketika ada orang meninggal begitu. Jangan karena mamanya oh di Makkah banyak orang melakukan bid'ah bid'ah saya nggak mau haji dah, bukan begitu. Oh karena di masjid itu ada orang munafikin saya tidak mau sholat, tidak begitu kata sahabat, sahabat Rasulullah SAW. Walau orang munafikin sama-sama sholat mereka tidak meninggalkan kebenaran karena adanya kemungkaran di situ. Tapi justru kita mengingkari kemungkaran ya maka kita wajib dan juga bukan berarti kita menyuruh oh cara berdakwah pemanya harus ikut dengan sistem pemanya kalau mereka tahlil kita ikut dulu di sana kita disampaikan benar tidak bukan begitu juga nasihat kita jangan juga disepahami tapi dalam hal-hal yang mungkar kita tidak ikut tapi ada hal-hal yang memang dianjurkan dalam Islam kita ikuti tapi ada orang melakukan bid'ah dalam hal itu maka kita menunjukkan bagaimana perbuatan sunnah itu yang kita tentukan Allahu alam bishawab. Baik, pesan singkat kembali kita angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat gaji atau pensiunan dari kerja di bank yang dipakai buat biaya hidup apakah akan mempengaruhi hati dan tingkah laku kita. Kemudian bagaimana sikap kita jika kita berkunjung ke orang tua atau saudara saudara yang disuguhi makanan dari gaji atau pensiunan bank? Jazakallah khair dari Ahmad. Allah alam hal ini adalah persoalan yang perlu ditanyakan kepada masyarakat yang jelas kalau memang tidak ada usaha lain dia ya ya ada bank itu uang riba jelas uang riba ya jelas uang riba tapi kalau dia ada usaha lain selama ini yang kita pahami itu tidak masalah apabila kita makan di rumahnya dan hal ini seperti ini tanyakan saja pada ustaz yang lain dan berkaitan tentang uh, hasil usaha di bank itu apakah akan mempengaruhi hati dan tingkah laku seseorang Ustaz? Ya jelas kalau makanan yang haram, kalau harta riba jelas mempengaruhi dalam pengaruhi, pengaruh ya. ya. Tapi apabila dia bertobat, tidak masalah. Ya, dia bertobat. Ya. Diampuni. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Salam. Iya. Ibu Yuswa di Kampung Rambutan. Iya, silahkan Ibu. Ini Ustad, uh, eh, saya kan uh, anak tiri gitu kan. Terus saya tujuh tahun lalu kan saya menikah, tapi uh, karena saya nggak tahu ayah kandung saya di mana, terus saya, pakai wali hakim. Itu gimana ya pernikahan saya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya boleh, hal seperti dibolehkan oleh syariat boleh kalau syariat memang uh, bapak bapaknya tidak ada. Kalau ataupun pamannya kalau ada bisa pamannya uh, kalau ada saudara laki-laki bisa saudara laki-lakinya atau adik laki-laki bisa adik saudara laki-lakinya ya itu boleh tapi kalau hal itu sudah terlanjur itu yang dilakukan ketika tahun insya Allah tidak masalah kita angkat kembali penelpon yang selanjutnya assalamualaikum Waalaikumsalam ya dengan siapa ya di mana ibu ini Linda di Pondok Kelapa Pondok Kelapa ya silakan ya, ini Pak Ustadz aku punya kakak yang kerja di itu tempat saudaranya tapi selama tujuh tahun itu nggak diganti terus minjam uang satu juta lima ratus terus yang bikin bingung gitu apa ini apa namanya gimana kalau nggak dibayar gitu aja pak itu saja ya iya uh, sebetulnya ya itu seperti inilah kesalahan ya ada orang yang sudah mempekerjakan orang ya dalam walaupun adik kakak seperti itu harusnya harus dibayar gajinya tetapi sebaiknya dia ngomong dengan kakaknya, saya sudah bekerja sekian lama dan saya pernah meminjam uang, bagaimana kalau uang ini dianggap gaji saya itu saja? Harus terus terang di sana kepada kakaknya. Kalau dia katakan tidak apa-apa, ya. Kalau masih ada kelebihan pemanya oh, eh, gaji atau kelebihan utang, maka wajib dikembalikan. Kalau kewajiban gaji masih ada, maka sang kakak harus wajib juga membayar kepada adiknya. Ya, ada harus dibayar kepada adiknya Uh, kalau utangnya lebih gede, uh, ya maka dia harus membayar sisa maka hal itu. Maka oleh sebab itu apa asasnya dia di dipersama kakaknya? Mungkin saja dia makan sama kakaknya atau kan mungkin dianggap oleh kakaknya itu karena dia sudah makan tinggal sama sudah biaya hidupnya itu bekerja dengan saya. Itu kembali kepada kesepakatan dari awal dan bagaimana keadaannya waktu bersama kakaknya. Oke, saat kita angkat kembali satu penelpon terakhir dan satu SMS terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bu Medi Pondok Melati. Iya, silakan Pak. Mau tanya nih Ustaz ya. Di tempat saya ada dua masjid ya. Yang dekat rumah itu mengamalkan yang bid'ah, tapi yang agak jauh itu ya berusaha meng, apa, mengamalkan sunnah ya. Dan saya eh, belum mampu untuk mendakwahin yang di dekat rumah, ke rumah saya itu. Gimana kira sikap saya? Baik. Pertama, bentuk bid'ahnya apa? Selama bid'ahnya itu tidak membatalkan sholat, boleh sholat bersama mereka. Tetapi kalau umpamanya sholat-sholat bid'ahnya itu terjadi di saat sholat jahriyah, maka kita sholat saja sholat syariah. Jika kita sholat itu waktu sholat zuhur, sholat asar, ya kan biar mereka tidak merasa asing dengan kita suruh kita mensalami, meminjami buku, mengajak dia makan ke rumah kita sekali-kali, nah, gitu. Atau diajak tetangga kita, pemain kita undang ustadz ke rumah kita, ah, diajak berapa tetangga kita, dengarkan ceramah seperti itu. Diajak makan ke rumah kita, pemainnya langsung dipanggil ustadz, pemainnya ada ustadz hadir, kita ajak untuk ngasih ceramah sedikit, gitu. Atau meminjamkan buku dan segala macam banyak cara sebetulnya, banyak cara, ya banyak cara bahwa kita harus seperti uh, khidmah dengan uh, apa membantu-bantu tetangga-tetangga kita atau masyarakat di situ lihat kan bahwa kita itu bukanlah orang-orang yang uh, asing yang mengasingkan diri dan segala macamnya oleh sebab itu maka kita dalam berdakwah masyarakat perlu bijaksana selama ya sholat itu tidak hal-hal yang dilakukan bid'ah itu tidak membatalkan sholat sholatnya sah tidak masalah tidak masalah tidak menjadi masalah tetapi kalau memang juga kurang puas maka sholat sajalah bersama mereka saat sholat Syria atau pada hal-hal waktu yang tidak terjadi uh, Syria maka kita harus berdakwah secara baik-baik mempengaruhi oh, mungkin kita akan uh, um, bicara dengan pengurus masjid bagaimana kalau kita undang ustadz saya ada punya ustadz semua itu maka kita harus bijaksanalah dengan bergaul dengan masyarakat Allah alam satu pesan singkat kita angkat dari pendengar kita Ustaz Anda dahulu pernah mengambil uang orang tua tanpa izin. Apakah Anda harus mengembalikannya sekarang dan mengakuinya agar taubat Anda diterima? Jazakallah khair. Uh, memang halal itu mengambil orang tua. <laughs> halal ah, orang tua mengambil harta anaknya juga anak seperti itu tapi jangan banyak ya, tapi tinggalkan itu merupakan suatu hal yang perbuatan yang durhaka kepada orang tua karena mengambil harta tanpa izin apalagi mungkin melampaui batas ambil harga ah, banyak yang diambil Eh, tapi insya Allah hal itu kita atau orang tuanya masih hidup katakan saja saya pernah curi uang ibu dulu sekarang maafkan ya ya terus terang saja seperti itu iya. ya, Allah a'lam. terima kasih mungkin satu kesimpulan akhir untuk menutup kajian kita malam ini, Ustaz. Tafadhol. Uh, pertama, kesimpulan terakhir yang ingin kita sampaikan adalah bahwa berdasarkan apa yang telah kita sampaikan tadi jalan keluar dari segala persoalan kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena persoalan apa saja politik, ekonomi ya barangkali ini kepada bapak-bapak kita yang ada di uh, pemerintahan bahwa jalan keluar adalah masing-masing kita jangan saling menyalahkan lagi ya bahwa kalian masing-masing kita masihlah mengoreksi dosa-dosa kita masing-masing Kemudian kalau bertobat nggak perlulah ramai-ramai kayak istiqlal, bertobatlah masing-masing sendiri-sendiri ya nggak perlu pamer-pamer yang tujuannya juga untuk uh, pemilu juga bukan begitu. Ikhlaslah dalam bertobat begitu. Ikhlaslah dalam berdoa dengan istiqosa gitu saja ma'iyah segala macamnya. Tapi benar-benarlah kepada Allah jujurlah ya, akuilah dosanya bertobat bertobat kepada Allah. Dan saya yakin apabila benar segala penguasa-penguasa kita ini bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka jalan yang sangat mulus untuk mempengeluar dari segala persoalan negara ini. Yakin seyakin-yakinnya. Oleh sebab Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan membuka baginya pintu keluar dari berbagai persoalan. Dari persoalan apa saja? Politik, ekonomi, kemasyarakatan, kemiskinan, apa saja. Yakinlah oleh sebab itu kita pesankan kepada seluruh rakyat kita, mari kita masing-masing kembali mengoreksi dosa kita, jangan dosa orang lain dulu, ya. Koreksi diri kita dulu, ya. Ku anfusakum ahlikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, mari kita jangan uh, karena apalagi tujuannya menyalahkan orang lain adalah demi untuk menyatukan menjatuhkan orang lain di hadapan orang ramai. Nah, mari kita sama-sama ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa dengan bertakwa kepada Allah persoalan bangsa ini, apakah itu hubungan antar umat beragama atau sesama umat beragama sendiri akan terpecahkan hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah insyaallah akan bukan baginya pintu keluar dari segala persoalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan memberikan rezeki dari arah yang tiada dia kira-kira. Nah, jelas apapun persoalan kita. Demikian oh, ketika kaum muslimin ditimpa kaum muslimin, oh, bagaimana pentingnya taubat oleh sebab itu ketika kaum muslimin ditimpa musibah pencaklik di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia membacakan doa memanjatkan doa kepada Allah Ya Allah, sesungguhnya suatu musibah tidak akan turun kecuali dengan sebab dosa dan tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat. Oleh sebab itu marilah kita setiap kita melihat pada diri masing-masing di mana letak diri kita dalam melaksanakan perintah dan larangan agama. Bila hasilnya selalu terbalik, setiap perintah kita lalaikan dan setiap larangan kita lakukan, maka hendaklah kita berputar haluan dari hal yang berlawanan tersebut kepada jalan yang lurus.